Boleh dikerjakan. bahas sekarang pertama coba siapa hmm. nggak apa apa aja yang ini Allah di sini wah huruf nah al fathu apa isim tadi yang yang belum ida jaa ida apa ida ida huruf jaa fiil ini iya, ada tanda Iya. jadi kalau misalnya nggak ada tandanya salah satu cara dengan lihat kamus apalagi yang belum nasru ya nasru nasru itu isim nasron nah, nasron jadi kalau ada suatu kata terus ada kata selanjutnya tiba-tiba kata selanjutnya kata yang kedua tadi dibaca kasroh tanpa ada huruf jar di depannya pas maka bisa dijelaskan dua kata itu dia isim namanya selain mudah mudah ilaih nomor dua Mubakar ada fi'il Artinya bersungguh-sungguh Muhammadun isim Tol Wahasanun Wahnya banyak huruf banyak huruf nah, banyak huruf ini sini terus huruf itu itu sim ada sim tuh besok ya, bilang Nomor gimana? Ngerti? Belum. Nomor tiga, ida dakola ida itu huruf. Dakola fiil artinya apa? Telah masuk atau masuk. hukum kumnya kemarin kita bahas kan kumnya itu ada isim do, domir berarti isim kumnya. Ahadu setiap yang disandarkan dengan isim domir kemungkinan dia isim. Al masjida itu isim ada alnya. Fala fanya huruf lanya huruf Salah satu. Ya jelis. Nah, setiap yang di apa namanya itu? Sukun. Setiap yang disukun itu pasti fi'il. Karena isim nggak bisa disukun. Ya jelis itu berarti fi'il. Ya di akhirnya sukun. Hatta tu huruf. Yarka'a fi'il. Rok'ata ini dia sim Yang keempat, inna inna itu huruf. Inna huruf al-ma'a isim ada alnya. Tohurun isim ada tanwin. La itu huruf. Yunat jisu itu fi'il artinya menajiskan. Hu itu isim, isim domir. Syai'un itu isim, ada tanwinnya sampai sini ada tanya kan dakhala itu fiil jadi sebenarnya bahasa Arab cuma ber, berpisah di antara tiga itu kan kalau bisa fiil ya kuhu itu ada lagi pertanyaan ya? ada kalau lagi kita lanjutkan halaman 5 fil asma'i bab yang menjelaskan atau menerangkan tentang isim, tentang isim-isim. Aku Aqsamul ismi pembagian isim. Pembagian isim di sini berdasarkan jumlah Yang pertama mufradun tunggal. Yang kedua musannan tu ganda. Yang ketiga jam'un tu jamak. Oh, oh. Sekali lagi, pada sini pembagian isim nomor halaman 5 berdasarkan jumlahnya. Yang pertama frodun itu tunggal, musanan itu ganda, dan on itu jamak. Selamat. Tapi sebelum itu yang perlu kita ketahui adalah bahwasanya isim berdasarkan jenisnya itu bagi menjadi dua dulu yaitu isim ismu muzakkar muzakkar yang laki-laki muzakkarun misalnya Gracias. yang kawan yaitu laki-laki dan langsung wanita. Jadi antara ketiga pembagian ini yang tunggal, ganda, sama jama itu mengandung keduanya. Ada yang mudakar, ada yang sama atau mu'anas, sama mu'anas. Ciri-cirinya, kalau misalnya mau mudakar, ciri-cirinya pertama, nama orang laki-laki. Orang laki-laki dia pasti zakar Yang kedua, selain nama orang, tetapi nggak ada tak marbutohnya. Tak marbutoh itu yang mana? Yang tak gabung ya, bulat. zakar Sekarang yang mau anas. Yang mau anas itu misalnya nama wanita. Terus yang kedua, yang bukan nama wanita, akan tapi mengandung tak marbutoh. Mas mana Ada lagi misalnya nama daerah. Nama daerah digolongkan mana Daerah. Kota, daerah digolongkan mana ada tak marbutohnya. Tapi daerahnya belum belum tentu ada tak marbutohnya. Jadi kan kan ada tiga tadi. Yang pertama jenis wanita yang pasti wanita yang nama wanita pasti. Yang kedua yang bukan nama wanita tapi mengandung tak marbutoh. Yang ketiga nama daerah meskipun nggak ada tak marbutohnya dia tetap wanita. Misalnya Aisyah itu dia mau anis mutakar. Wanas. Zainabu, Munas Muzakar. Terus Maisarah, Munas Muzakar. Mai Maisarah. Nama laki lagi kan? ya? Di Indonesia dibuat perempuan. Kita bahas satu Al ismul mufradu, isim mufrad atau tunggal. Al ismul mufradu, isim mufrad huwa yaitu ma isim ya dulu yang menunjukkan ala wahidin makna sah satu mislu contoh Baitun satu rumah. Daftarun satu buku tulis. Waladun satu bocah laki-laki. Rojulun satu orang laki-laki. Habis ada tanya kan? Ada, kita lanjut dulu. Yang kedua al-musanna. Musanna itu ganda. Al-musanna ganda dua yaitu ma isim dalla yang menunjukkan alas naini makna dua biziyadati alifin wa nunin dengan cara menambahkan alif dan nun au ya'in wa nunin atau ya dan nun fi akhirihi di akhirnya Misalnya contoh Baitun satu rumah maka musannannya atau bentuk gandanya baitani atau baitaini sama-sama mana dua rumah yang kedua waladun jadi waladani waladaini termasuk di akhirnya ini dia di akhirnya isi mukot. Jadi kalau saya mukot ini kita ubah ke bentuk misalnya maka caranya adalah dia mukot tambahkan ani jadinya ani atau ain. Misal, contohnya Zaitun tambah an jadinya Zaitan. Ya. Nah, tambah ini menjadi Zaitain. Kalau misalnya yang sini alfanya panas, berarti saya apa? roton, Saburatun apa? Makan bis. Saburatun sama tambahan ani atau ain. Jadi ya, kalau misalnya panas, tak yang sini dibuat jadi tak yang dua. Ini. Ya, Zabur, Otarim. Tá Pessoal? Zabur. Tá aí, Até. Tá Até. misalnya kalau ada kita masuk ke latihan kalau dari mana ya dari belakang kamu dari oh, belakang Oke, masih apa? Masih apa? Oh, teman-teman Oke Halaman 6, yang apa? atamrinu, latihan. Jadi itu perintahnya ijaan musanna jadikan itu ganda. Rasulullah jadinya Rasulani sama Rasulani sama ya, Sebenarnya, Mas siapa namanya? Oh ya, enggak. Nabi Yani. Nabi Yani itu Nabi Yani. Nabi Yani. Nabi Yani. Selanjutnya, sebenarnya Rasulani, Rasulani. مسلمان مسلمين فديع كافران كافران Jadi ya ya dun. Besok Rijlani jalan, apa jalan? Kaki Kaki laki-laki Rojulun laki-laki jalan, kaki jalan kaki Rojulun laki-laki Jamalun unta Jamilun ganteng Tadi ya? <laughs> Jamilun Jamilon ganteng, malam utar misalnya ingin kamu ganggu, ya udah antar asal malam Kamu utar Oke, orang jelek ini, orang jelek ini berbagi lagi. banyak apa? Berbagi ini. ini dari bangsa ini. Babun. Apa babun? Timpu. Sebenarnya? Karena jannatun banyak tamu butuh ya jannatun banyak tamu butuh artinya apa ya sudah kan ya kebun ya kebun ya kebun tangan yadut yada ini jadi yadut artinya tangan paham nggak kan apa jadi kalau tangan nanti hitungnya dia nah saya lupa lagi yang satu satu anas yang perempuan tadi adalah anggota tubuh yang berpasangan. Jadi hitungnya dia mau anas, tolak perempuan. Jadi misalnya kaki, telinga, mata, dan lain lain yang berpasangan itu dia perempuan. Ada lagi tanya? Jadi ini jelas ini kaki. Dua kaki rijlani, rijlani kaki. Jasun, iya, iya, iya. ya, satu. Jasun. Eh, ya, Lalu pasangan kan? Jasun. Ya, iya, ini. Jadani, ini. di jilo, ini di ini. Ini udunun, udunun ini. Lagi? jai ini. Jadi dua orang sebenarnya misalnya uh, ya walidah ini dua orang tua walidun satu orang tua maksudnya entah bapaknya entah ibunya Agun satu bapak Abawani orang tua artinya juga dua bapak atau orang tua selesai ya selesai ada pertanyaan Yang ketiga, mana ketiga sekarang? Jam'ul mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim itu jamak untuk laki-laki. Jamak mudzakkar salim itu jamak untuk laki-laki. Jam'ul mudzakkar salim, jamak mudzakkar salim dua yaitu ma isim dalla yang menunjukkan ala jam'iyati makna jamak makna jamak dalam artian laki-laki dari wawin wa dengan cara menambahkan waw dan nun punya enam berarti ani karena kunai au ya in wa nunin atau ya dan nun yang bersama dengan kita ada bunyinya tapi kalau jamak bunyinya ina wa muslimina kalau dua orang muslim muslimah ini kalau muslim banyak muslimina tidak ya ina bunyinya di akhirihi di akhir dari isimnya mislu contoh muslimun jadi muslimuna atau muslimina sama artinya. Wau dan nun atau ya dan nun. Saya muslimun tambah una jadinya muslimuna. Tambah ina jadi muslimina. Kafirun jadi kafiruna atau kafirina. Kalau ada orang kafir gimana? ini dan kafiroi. Dan perlu diingat, jamak mudzakkar salim ini adalah dihususkan untuk laki-laki yang berakal. Jadi si laki-laki yang berakal. Misalnya gini. Rumah, baitun kan? Baitun itu. Nah, baitun itu kan dia disifatkan laki-laki ya. Disifatkan laki-laki di semua laki-laki. Akan tapi nggak bisa dijadikan jamu zakat salim. Kan jadi baituna, nggak boleh. Atau jadi baitina, nggak boleh. Jadi jawab zakat salim ini untuk yang disadarkan kepada yang berakal. Tadi. Misal, yang berakal apa? Manusia. Misal, solihun, orang solih. sedangkan bukan manusia kan? Solihun, jadi bisa. Solihuna, solihun. Nah, Katakan misalnya, Kursiun kursi. Gak bisa kursi nah, kursi Di sini ada kata kursi yuk yuk nanti jawabannya karosi sama taksir namanya beda ada masalah pada sini ada kita latihan tadi sampai sini belakangnya aku tunjukkan lagi Nabi Sobirun Orang Sobirina Sobiruna Sobiruna artinya apa? Orang yang sabar Sebelahnya Thank <laughs> you. Moxinina sama Moxinina. Nah, Moxinona sama Moxinina. Dan ya? Alimina, Alimina, lagi, Ona, Na, Dan ya? Solifona, Solifina. Berapa? Moxinina, Moxinina. Moxinona, besok? Besok? Berjasa. والمؤمنين والمؤمنون والمؤمنين مخلصون مخلصين syakirun syakiruna syakirin ada yang ngerti artinya apa syakirun orang yang bersyukur kenapa ada Islam nah, beda asal katanya. Jadi kalau misalnya syakiron apa katanya fiilnya itu syakaro. Nah, kan tapi yang apa tadi? Muslimnya, muslim muslim muslimun misalnya, muslimun. Nah, bentuk apa itu aslama. Jadi beda, beda bentuk kata, beda asal kata. Nah, nanti bentuknya beda. Kita pelajari nanti. itu orang yang rusak. Orang yang merusak, rusak. Apa Ada lagi yang perlu ditarik artinya? Gak harus semua. Jadi, ya, jadi seorang hidup. Hidup. Mufsid itu orang yang merusak atau menimbulkan kerusakan. Mufsidin. itu lain mufsidin. meskipun orang butuh bisa bisa lagi. Oh jadi kan empat. Saya mana? Eh lagi. Masih musyrikuna musyrikun apa sebenarnya Nah, Jadi kan kuat. Munafikun. Tinggal ngilangin punanya atau tinggalnya Banyak. Fasikun. Fasikun sebenarnya yang biasa gue jawab ya ke kadibun untuk depannya rohimun boribun syaribun sebenarnya nah, oh oh itu oh, ada kan oh itu ada yang ngerti mana ya oh ada yang ada oh itu oh itu orang hidup juga bedanya apa bedanya koidon ah kalau dari dari itu maknanya lebih luas Bahkan misalnya eh, teman hidup dalam hal saya diskusi diskusi kan bisa diadakan waktu kan waktu bukan nah, itu pakai handshake bisa misalnya dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya perhatikan teman hidupku kan nah dia pakai sun bukan pak hidup. Kalau Pak Ijun namanya musuh kalau kita duduk, kita duduk di Pak Tapi kalau misalnya dari Sun, makanya lebih luas maksud itu orang Ijun itu lebih luas. Ada lagi? Cari pun minum, orang minum. Nah, apa tuh besok? Nah, besok minum. Ada lagi? Orang yang mukul, mukul. Rahimun, orang yang kasih. Kalian pun orang dusta. Kadzab, dusta. Ya, kalau kadzab itu berarti dustanya sering. Sama-sama subjek, tapi dustanya sering itu kadzab. Kalau kadzab pun orang dusta, mungkin sekali itu saja oh ini orang ini bisa tapi kalau kadang ini bisa terus terima kasih sih gitu orang yang uh, eh, ketaatannya betul tapi masanya terjalan taat yes masih nggak pernah berhenti jadi semuanya jadikan karena pikun itu namanya munafik. Empat, musyrikuna, syirik orang ya. semua mengacu Semuanya mengacu ke laki namanya jamu dan kafir kan? Ya. Sama yang juga oleh laki-laki. Tangan jadul. Ya, oh jadul, iya, jadul. Kalau jamu dan kafir, nggak bisa. Dia kan panas. <laughs> Ya jawab mudakar salih banyak untuk mudakar ya. Mudakar dan hanya untuk yang disadarkan kepada yang berakal. Jawab ya, mudakar itu. Gimana? Hanya untuk laki-laki, yang mudakar. Misalnya yang mana? Ko idun seorang laki-laki yang duduk. Ko iduna orang laki-laki banyak yang duduk. Lagi? Nah, kalau nggak ada, kita cukup sampai sini. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang habisnya ya.